Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd Ikhwati fidin azinallah iyakum Ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di sini Coba kami untuk menjawab yang kami mampu dan kami tahu Adapun yang di luar itu kami serahkan antum tanya kepada al-asatida al-kabir al-kibar yang lebih dari kami ilmunya tentunya yang bersama antum di tempat ini barakallahu fikum seperti Ustaz Muhammad As-Sawid atau Ustaz Muhammad Afifuddin Habibullah Berikut Ustaz ada mau tanya Bolehkah membaca Al-Quran Berzikir dan berdoa dengan hati Maksudnya tidak dilafatkan dengan lisan Jangan Tuntunannya adalah dengan lisan Hati memahami, lisan mengucapkan Dan telinga kita dengar bisik-bisiknya Itu tuntunannya kalau berdoa, berzikir, diem di hati saja itu namanya semedi. Nah, itu bukan doa. Lagi ngapain? Lagi doa apa doanya? Telinganya juga nggak dengar, mulutnya komat kamit, nggak ada bisik-bisiknya. Tidak demikian. Ya, tapi kita diperintahkan ucapkan apalagi Al-Qur'an. Perdengarkan, baca. Waratil Qur'ana tartila. Baca. Mesti dengar telinga kita sendiri minimal. Nah, apalagi di bulan Ramadan, subhanallah kesempatan kita mendulang pahala sebanyak mungkin. Nah, dalam sujud itu pun kita doa dalam bacaan-bacaan sholat yang sir tetap bisikan mulut yang kita mengucapkan doa telinga kita dengar Walaupun nggak keras tentunya. Nah, barakallahu fikum tidak sholat Allahu Akbar langsung diem. Allahu Akbar. Ini nggak nggak jelas baca apa antara baca Fatihah, baca surah, bacaan ruku, bacaan sujud nggak ada yang terucap. Itu bukan ucapan berarti. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya Ustaz kaidah seorang yang hutang berpuasa sampai datang puasa Ramadan tahun ini belum lunasi atau membayar hutangnya. Mumpung masih ada kesempatan bayarkan sesampainya. Ramadan lalu mamanya satu bulan. Ini kan tinggal berapa hari sudah Ramadan. Ya sudah yang ada sisa hari ini bayarkan semua puasa. Sampai masuk Ramadan, Sa'ban habis dapat berapa hari? Nanti yang belum terbayar tahun depan lagi lanjut. Selesaikan utang puasa itu. Wallah alam bisawab. Makanya kalau mampu bayar. Jangan ditumpuk-tumpuk. Iya, barakallahu fikum. Apa Ustaz mau tanya apakah obat dari penyakit mengikuti hawa nafsu? Obatnya ada tunduk kepada kebenaran Takarrub Allah mendekatkan diri kepada Allah. Tinggal kita Pak, kalau nafsu syahwat dengan takarrub sabar mendekatkan diri kepada taat. Kalau nafsu subhat dengan ilmu, tepis subhat, hilangkan kebodohan yang menjadikan kita mengikuti kesesatan. <coughs> Jangan ikuti nafsu akan membawa pada kesesatan. Kata Imam Ibnu Qayyim taala, pangkal fitnah, pangkal keburukan, kejahatan, sesatan itu dua. Subhat, syahwat. Subhat tutup dengan ilmu sehingga datang al-yakin. Sedangkan syahwat tutup dengan sabar. Taat kepada Allah sehingga tenang jiwanya. Wallah alam iswab. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz. Apakah ada tuntunan syariat ketika pakai jam tangan harus dipakai tangan sebelah kanan atau sebelah kiri? <coughs> yang kita ambil dalil itu tentunya jangan kita tasyabuh dengan orang-orang kafir kalau orang-orang non muslim umumnya mengenakan jam tangan di mana? Di kiri. Karena kita melihat dalam sunnah Rasulullah SAW mengenakan cincin di tangan apa? Kanan apa kiri? Kanannya. Ya, kita dalam bab ini cenderung mengambil pada ini. Maka aksan jam pun pakai di tangan kanan. Barakallahu fikum wal alam bisawab. Walaupun itu bukan wajib kanan tapi mengutamakan kanan. Wallah alam bisawab. Barakallahu fikum. Karena beliau juga pakai cincin. Setahu kami cincin jari yang kebelah kanan. Bukan kiri. Tapi barakallahu fikum. Afanda bertanya jika kita berdoa saat sholat Manakah yang lebih afdol Apakah kita sujud terakhir ketika sujud terakhir, setelah sholat, setelah zikir. Barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, Akrabu mayakun abdu warab baina abdu warabbi, posisi yang paling dekat saat itu hamba dan Allah Ta'ala ketika sujud sehingga perbanyak doa dan ini biasa dalam sujud yang di waktu sholat di sujud terakhir atau di waktu sujudmu dalam sholat sholatmu yang penting dalam keadaan sujud jangan pakai bahasa daerah jangan pakai bahasa manusia tapi pakai bahasa Arab dan bukan Al-Quran dalam sujud yang dibaca doa boleh tapi antum menyusahkan imam Jangan sampai karena antum maunya lama baca doa panjang waktu sujud imam sudah duduk, sudah berdiri, imam bahkan sudah salam atau masih sujud terus. Ini menyelesihi gerakan imam. Bisa merusak sholat. Ya antum setelah imam masih sujud, antum sujud menyelesaikan. Antum baca ya doa sujud lalu antum baca doa yang lain. Imam duduk, antum ikut duduk. Jangan terus paksa sujud. Barakallahu fikum. Nyambung yang tadi mengenai pakai jam tangan. Apakah jam tangan merupakan perhiasan bagi pria untuk dipakai ketika sholat Jumat? Setahu kami tidak masuk. Karena kalau dikatakan iya berarti semua mukmin pakai jam tangan. Yang tahu kami ketika itu adalah yang Allah katakan dalam suratul A'raf, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin ya wahai anak Adam pakailah perhiasanmu ketika hendak ke masjid baju yang paling bagus yang kata Nabi SAW ilbasu min siabikumul bayat. kamu pakai bajumu yang putih karena ini sebaik-baik pakaian atau baju wakafinu biya dan kafankan mayatmu dengan itu Walau Misra beliau sampaikan seperti ini kepada kita. Sehingga kalau Jum'ah bagus pakai baju yang putih, bersih, rapi. Kemudian tambah dengan hiasan yang lain harum-haruman. Sebab laki dan wanita perhiasannya beda. Ingat, kalau wanita perhiasannya itu ada warnanya tapi nggak ada baunya. Contohnya bedak, pupur, gincu apa itu perempuan punya ya celak mata ada nggak warnanya ada itu wanita punya pipi dipakai macam-macam begitu itu warna-warni itu perempuan ada warnanya tapi nggak ada baunya dan laki-laki baunya kuat menyengat tapi nggak ada warnanya sehingga kalau laki-laki pakai bedak tambah bedaki tambah kotor sini nanti laki-laki kok bedaan kayak kayak apa ya nggak pas laki-laki cukup mandi seger ya pakai sabun sampo kemudian sisir rambut pakai minyak perlu pakai minyak Rasulullah juga pakai minyak rambut semprot minyak wangi dah ke masjid semerbak harum itu laki-laki nah sekarang malah kebalikannya wanita kalau keluar rumah ke kantor kemana harumnya semerbak semeribit wuih ambunya laki-laki kecut kadang-kadang begitu mestinya kita yang harum laki-laki jangan wanita tapi barakallahu fikum ini tahu kami kalau ke masjid perhiasan laki-laki itu dari pakaiannya yang bagus kalau yang dia memiliki tentunya ditambah harum-haruman. Ya, tidak perlu yang berwarna harum-haruman saja. Eh, tapi barakallahu fikum. Terus ada seorang yang dia hanya melakukan sholat sunnah saja, tidak melakukan lima, uh, sholat wajib. Dia berdoa terkabul ini bagaimana? Ya fila barakallahu fikum. Masalah doa yang meminta kepada Allah Allah kabulkan itu hak Allah memberinya. Tapi masalah dia tidak sholat tetap dosa. Ya. Doanya terkabul terkabul Allah beri memang nasib dia Allah saatnya memberi. Adapun dia tidak sholat tetap dia dosa. Maka jangan sampai saya nggak sholat aja doa terkabul lalu nggak sholat keliru. Tetap sholat wajib dijalani. Dan terakhir ya barakallahu fikum Afan Ustaz minta bimbingan nasihat untuk ihwa yang pilih-pilih Ustaz ketika ikut taklim. Ya, bila Ustaz kibar semangat, bila Ustaz sigor tidak datang. Ya jangan begitu. Kita diperintahkan untuk mengambil ilmu, ya, dan kita tidak pilih-pilih. Kalau pilih-pilih dalam sisi adalah sisi keilmuannya, kemudian dari sisi barokah mengambil faedah ilmu darinya, tapi jangan meremehkan pula yang lainnya. Hendaknya karena yang disampaikan adalah kajian kita para ulama yang dibacakan kita dengar. Nah, kita dengar. Jangan pernah kita meremehkan. Karena meremehkan seorang mukmin ini termasuk perkara yang dilarang dan ini termasuk kiber. Sombong dan tidak boleh kita ada padanya. Walau alam bisawab kepada ikhwah maka semangatlah tetap dalam talabul ilm. Ambillah ilmu dari asatidah al-sunnah dari para ulama al-sunnah dan sungguh tentunya ya kita juga menjaga untuk terus dalam bimbingan para ulama tidak menjauh dan tidak menyimpang dari arahan mereka barakallahu fikum jazakumullah khair ini menutup perjumpaan kita pada kesempatan malam ini insyaallah besok subuh kita masih ada kajian bertemakan tadi yaitu berpuasa ya sesuai dengan sunnah ya